Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li Wa inna lahu katibun. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza ya ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadati yansilun faman ya'mal faman mongko te sapa wong iku ya'mal nglakoni sapa man nglakoni minas solihati saking pira-pira amal saleh to ing pira-pira amal saleh Sinten mawon sing lampahi ngamal soleh, wawa kalau teman mukminun iku berstatus mukmin, beridentitas mukmin. Iku falaku kufrona mengkora ono pengingkaran iku mawujud. Ora ono penghapusan iku mawujud. Mulane diarani kafir nih, tiang sing menghapus amalnya sendiri. Dimana nih kafir, kafaro yak buru kufron itu penghapusan. Falaku kufrona mengkora ono pengingkaran iku mawujud, penghapusan iku mawujud. Juhu jadi keserano keingkaran iku mawujud. Lisa ini maring perilaku neman atau tindak lambai man. Wa inna lan satam da ingsun Allah lagu maring maniku guna itu zat sing nulis kabeh. Maknane si anak murah. Gambar absen pemutus sapa ingsun al-hafadhu ta ing kira malaikat penjaga atau tukang tulis dikat bihi kelawan nulis ning amal. Fanu jazihi mongko malas ingsun di ingman alihi ngatasi ngamal. Wa haramun ala qaryatin ahlakna. Terus niki ngaji kalau terus biasanya nggih poso niku kalau libur nggak ngantos Syawal. ya kalau cek Syawal di libur. Niku kewulane wulan napa nih September ya berarti. Nah, niki Allah insyaallah ada niat kula nggak terus surat haji selesai. Terus niki kula maknani terus surat haji nopo selesai. Ini mungkin separuh Terus nggak surat-surat Kalau nu ngaji urut niku teng Teng Indonesia namun kali, teng dalem pulau teng pondok ini pun khatam berkali-kali. Sama di Jogja karena dulu pulau eh, di Jogja lama terus ngaji. pulau teng Jogja saniki pondok juz 16 niku urut mulai alif lam mim alfa baqarah ngantos juz 16 niku urut. jadi mau khatam mun entek nemu alif sitok ke jalal ini jalal kali lah kalau mun jalal tunggal no mun doyan jalal no tunggal kantun jalal sing tunggal e, kalau mun tak tak jalal Terus intinya pun ngerti nih, terus ngaji itu menjadikan Rasulullah itu balik wani walau ayat, nah contoh ayat itu mesti manfaat. Pokoknya asal pengusaha ikhlas mesti manfaat. Nah itu arah ikhlas itu kira-kira lagi buatan itu. Terus kalau kalau Anang jadi ngoten ini memang nggak ngoten ya. Cuma bagian perlu kula ralat ngeten. Terus kula lah mencari tambahan tenanan tentang kula kula ya seneng. Mereka ora nak jadi kiai di penggemar kapan sebetulnya enak. Ya itu tadi, saya itu sering berdebat sama tokoh-tokoh, sama mulai kiai sampai profesor sampai dokter. Kalau mereka tanya kenapa Pak Bro mati Islam sekarang itu kok tidak kaulan wakil dan tidak sepakat pada satu kata, jawaban saya oh, untuk ya kemono. Kalau dulu Rasulullah kan mesti bener ya. Nanti nanti itu dokter profesor kan nggak mesti bener ya. Jadi orang sisi kiri kayak sedikit malah apa ya. <laughs> Jadi ini yang yang tidak kita sadari. Jadi kalau Rasulullah dulu itu kan mesti benernya. Sehingga kalau beliau nyuruh sikat nyuruh apa memang mudah sekali karena orang itu wajib iman dan ya faktanya memang beliau tidak punya cacat. Makanya benar tadi Kak Anam cerita, memang saya pernah cerita di sini, ketika Abu Bakar untuk menggalang zakat kesulitan, sehingga Abu Bakar harus melompat zakat susah. Ya susah nariknya sampai pakai militer, ya susah tatarutnya sampai dibikin betul apa. Karena lagi ayah saya kira rapati nabung di Rasulullah, ya raja keliru. Abu Bakar nabung, gamel nabung betul. Nah, Kulo wani nyai teng mriki mergo ditabungan. Cara orang mboten wani ora prospek banget. Jadi nyai ikhlasan iki kudu di ilmu ni, sebagian kudu di nopo? Tabungan. Kulo nu bayangno misale sampean ra nyangoni kulo ora tau sowan kulo, kulo kok ora sowan kulo ora. Kulo masuk kiai sing angel disowani. Yang sowan wong wong salam-alamane santri paling salam tempel 50.000, takoke urusan sing berat. Ayo, ya, iya, mesti seneng ya ngel lho. Iya. Mana kalau seneng nonton anak datang di. sini. kamu kerja di saya, saya gaji 5 juta. Wah, itu peminatnya banyak. Karena gaji per bulan 5 juta, peminatnya banyak. Setelah peminatnya datang, si tukang beri rumah bilang, kerjaan kamu adalah nyari kerja saya supaya satu bulan saya dapat gaji seratus. juta. Pak orang tertarik semua karena gajinya per bulan 5 juta. Ternyata kerjaannya apa? Kamu mencari pekerjaan saya yang kira-kira satu bulan saya dapat gaji 100 juta. Mundur semua bisa pakai sendiri. Siarnya kalau kasir dapat gaji 100 juta kan enteng bayar di karyawan berapa? 5 <laughs> juta kan selisih 95. Itu dulu aku Yazid al juga gitu pernah dikasih uang orang. Uang ini untuk apa? Ya? Terus kata aku ya ya untuk kamu, untuk jenengan, untuk apa? Suatu rezeki pulau tambah kata. Kue lebih butuh rezeki dibalik nomornya. Karena kamu lebih butuh pada rezeki itu dikasihkan lagi Artinya kamu ingin kaya itu kan ingin tambah uang kamu. Kok kayak aku mari kalau tak balik wae. terus orang itu terus akhirnya ikhlas dia ya bahwa memberi kiai, memberi ulama itu udah boleh dengan apa Komen. Kompensasi. Kamu tuh niku akibatnya rubah. Nah terus rasu ya. Ya ini ramanti notus <laughs> malah repot. Pulang misalnya itu bos boy suka, ya, tangguh dewi lompat tak <laughs> Pulang itu cukup nomor nomor nanti tak kau uang tidak apa lalu mau morok dia nanti ini apa tapi uang pintu ya percaya jadi gitu mohon belah terangkan terus ini surat haji itu mau selesai maksud saya dari setiap cerita para nabi itu banyak sekali kebaikan dan sekian variasi kebaikan tak kebaikan sama kita tidak suka yang niru Nabi Sulaiman Dawud Nara terus kudikan yang anggap liru Nabi Ayub, paham ya? Iya. Nara pati dia anak liru Nabi Zakaria. Nah di tujuh rapat tiga beneran yang liru Nabi Indo, Nabi Indo. Pokoknya kabel Nabi itu ngalami ya, ya. Paham ya? Ya sudah. Sama nggak usah niru Nabi yang ideal. Kayak Nabi Sulaiman, bujunya agak dunia ya, ini. ora iso Kalau nanti Nabi Sulaiman itu bujune akeh, dunyane akeh, ada di nopo sama tidak cerita nih, Nabi Sulaiman itu sering dinyak di malaikat. Jadi ini dunia ini agak dunia agak. Iya. Dinyak di malaikat. Nanti itu nabi paling mungkin malik. Itu nabi paling yang mudu. Kok iso ya? Uang paling agak itu nak mangan rezeki kok tangan itu. Jadi kasur rojul dia di. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan segala harta melimpah kayak gitu, yang dimakan masuk perutnya itu hanya dari kerajinan. Tidak ada tukang gawe tangkingan, gawe kipas, gawe pokoknya fungsi kurungan mano. Di pertama nabi yang kreatif gawe kurungan mano, gawe tangkingan di situ. Kau kepengen mangan dan kasih ya. Nah, tidak itu orang itu mangan. kuat tapi suka. Tapi mangannya ngantai kepadan, tangkingan sebut gawe nopo. Ah, rara-rara itu nabi Sulaiman. Jadi juga nabi Dawud. Dia kaya raya raja tapi ya kalau makan itu nunggu kok. Ya nopo dari kreativitas tangannya dari yo ya, berat berat jadi nanti. Nah itu gue bilang kan suka, kamu kan suka. Nabi Dawud Nabi Sulaiman itu suka, itu kan gawe kan tangkinya. Kan <laughs> jadi kalau sampean gawe keranjang, gawe ya, paham gue. Ya bukan konveksinan sanus malah lo ya sampean konveksinan Nabi Sulaiman bakal nopo itu betul itu sama cari kitab-kitab besar makanya Nabi Dawud itu raja tapi kata Rasulullah Abdul Siam Siamu Dawud ya sumu yaman wa istiru nopo ya juga kasbu paling baik kasbu Dawud mereka mereka Dawud itu layak dulu ilamin ya di Dawud tidak pernah makan kecuali dari hasil nopo dan dia raja dia seorang raja kaya raja Aku mau makan tuh nunggu dari hasil kerajinan Allah. Di Arafah itu ramalan tenang. Kuat tenang. Di proposalnya di panah. Ini buat temennya, menyeru rata orang. banget. Waharomun ala koryatin. Waharomun lan jadi Eh, bener satu tinggi, Pak ini mau ngomong-ngomong. Hmm. Pun pun betul sama. Ada nih mama. Hmm. Ini pun gak usah dibedakan. Ini betul senang. Pulang lu yakin ngaji ini pun dicatat langit. Kira-kira dicatat nih. <laughs> Wah aneh. Kau coba kuliner, no. Dunia no barang akhirat ya sama. Bukan asik ya. Jadi itu nanti harus dihapus dan saya naik ya, Waharomun Wa haramun ala qaryatin ahlakna. Wa haramun nan iku haram ala qaryatin ing atase siji siji penduduk. Ahlakna kang rusak sapa ingsun dak ing qarya. Urip dan kersane apa ahlu apa penduduk qarya anak hu layak jiwa anna hu mutai saat temani poro ahli korea iku layak jiwa na iku layak sobali sopa ahlul korea utai layu dari jatun jaika ayah muntani untuk ketika-ketika poro cium rumpo bali na ahlul korea ilah dunia wa dunia Hatta ida pun hati gue nalikani dan buka goya pun, udah hatta itu goya, jadi batas lintina irubu imarin harame bali ini mengajar. Ida pun hati nalikani itu buka, tetapi di lantas ke batas kiri lantas kiri. Apa yang dibuka apa ya jujur apa napa tutupnya ya utawa bentenge ya jujur wa maksud sulam maksud. lapat ya jujur maksud dihanti pelan hamzah ya jujur wa maksud. Wa tarkilan tinggal hamzah tak anak muda ya jujur wa maksud buat boten ngagi hamzah. Dados alif ya. Itu sami-sami sapa. Ismail itu nama loro agamnya ini kang basa agam karunia. Liko bila ini maring penduduk luruh, toko bila luruh, atau jenis luruh. Boleh sampai mana yang harus kurang lagi. Di kopi lada ini maring jenis loro, tau kopi loro. Wahyu itu baru dan kira-kira nopo jauh, sebelumnya jauh yakin, apa muda muda. Eh, tak dulu masuk dan ini yakin masih. Wah, dari kau teh mengkono-mengkono ikilah satu tak yakin dua masjid, Terbuka eh yakin masjid. Iku kurva hati kau orang parni kiamat. Warung hal itu wong akeh yakin masjid mengkuli hasil bin saking saben-saben bumi sing dua. Mau mutake yang terkait bumi sing dhuwur menawa disan bumi ku yang siru naik podo kegancangan podo cepet-cepetan sapa ya jid masjid yasrauna terkait cepet-cepetan sapa ya jid masjid sini kalau tetap pulau kata hatamakan jadi kalau peraya tetap terangan ngeten nggih masalah ya jid masjid Saya Nawawi Banten itu orang alim alama, cuma tafsirnya beliau itu nggak dipakai di beberapa akademik karena dianggap dalam hal-hal kayak begini. Kayak begini ya, tidak semua. Kayak begini. Beliau itu mempercayai cerita-cerita yang termasuk diantaranya mungkin disinyalir dari Israel ya. Sehingga beliau dengan PD berani menyebut misalnya Yazid Masjid itu di kawasan ini. Dan ceritanya begini-begini. Terus begitu juga tafsir-tafsir yang lain, tidak hanya Senawi, dan ya, beberapa tafsir. Nah terus kemudian tafsir era-era sekarang termasuk yang dibikin Al Azhar itu Al Muntakhab itu yang dibikin oleh Latina Masyaiful Azhar. Itu lagi gagah, dan pernah sinau Hatam itu. Al Azhar itu punya Muntakhab tafsir juga punya Muntakhab Fikih yang ditulis secara konsensus. Itu saya punya dan pernah belajar khatam, termasuk saya terjemah di Jogja itu pakai panduan itu dalam banyak hal juga cuma kadang ya enggak juga itu memang engkar anti penyebutan dramatis yang saya yakin maksud saya cerita cerita Egy kuno yakin maksud itu kupingnya ini sama gede ini juga turun uang kena soalnya cerita cerita itu karena resikonya itu resikonya itu tinggi sekali satu melahirkan khayal itu yang melahirkan khayal terus setiap orang itu fantasi sendiri sendiri makanya saya tadi maknanya kok bilasan itu ya dua jenis kita nggak tahu kan apa yajib maksud itu maksudnya pengiran itu sebuah hama yang masal hingga kalau saatnya keluar itu mesti menjadi penyakit bahwa masal apa satu makhluk yang dramatis kayak ya kayak apa monster gitu selesai begitu karena yang ada itu keterangan di Nabi misalnya Nabi cerita orang ini koyok nampak sing di alami pokoknya aneh-aneh orang terus bayangkan yang macam-macam Jelas kita itu iman mesti ono yakin maksud. Tapi kita tidak perlu tanya kekiannya kayak apa, detail-detailnya apa. Kayak apa. Hmm. Karena nggak ada jaminan bahwa lapat-lapat Quran yang kita kira sorry, itu punya makna seperti yang kita bayangkan. Global ini balik. Jangan kira lapat-lapat Quran yang sampean kira sorry, itu punya makna-makna yang sampean bayangkan. Ini bisa fatal kalau kalau sampai begitu. Jadi misalnya ini yang contoh paling fatal yang kita menyaksikan sekarang. Hadis soka itu jelas-jelas Nabi sering jauh nanti di akhir zaman itu ada orang dari tujuh saya namanya Yuwafiku Ismi sama dengan nama saya ini gini Terus intinya terus disebut mati, disebut ini mati. Terus di beberapa daerah itu mesti ada orang ngaku sebagai imam nopo. Tapi kan orang baca itu tidak lengkap. Iya nak tepat ulama macamnya lengkap. Kalau tidak ulama, padahal kalau macamnya lengkap, sama tidak akan tertipu karena lakonnya mati. Iku dibareng nombek engkau sedih lengkap sama Nabi Isa. Terus dibarengi mana dua Nabi Isa bikinten. Tapi sekarang Nabi Isa yang enggak ada. Padahal diri utama dekat Nabi Isa nanti mungkin enggak ada salib. Wayak dulu kincir jalan-jalan tahun Masa ini jalan itu ternak. <laughs> Jadi masalahnya kita ini nggak ada jaminan bahwa cerita-cerita kayak gitu itu sampai ke kita leng lengkap. Paham ya? Karena mungkin yang pidato ya ilmunya tidak lengkap atau ilmunya yang pidato lengkap sing rumah orang lengkap. Dan potensi kesalahannya itu tinggi sekali. Sebab itu ulama-ulama sekarang atau fatwa resminya di Al Azhar di Rofiqatul Alam Al Islami kita iman tapi sukut dia. Karena kalau semakin didiskusikan semakin rancu semakin apa? Rancu. Makanya kalau saya tadi mana nih kopi laten ya harus kopi punya dua jenis ya ya sudah polanya begitu. Karena memang tambah didomiskan tambah ruwet. Ya kayak cerita apa Kahfi kita iman, jumlahnya kayak apa kita iman. Tapi nak tahu atau di diskusinya. Kemudian diidentifikasi, misalnya kok. Tamliko, Nabi kok, Oma, Oma dan sebagainya. Itu semuanya, ini Sing bisnis ngoten niku ya, sing untung. Tapi nyata kita kan nggak tahu nggak tahu maksud Tuhan. Kita hanya iman yang dianut banyak ulama itu memang jumlahnya tujuh atau minum ya kita hanya tahu hanya iman itu tapi kalau nasnya Quran kan mari alam hukum illa falatu tu marifihim illa miroan dohiro wala tastabtifihim minhum jadi dalam hal-hal yang semi gaib Allah sendiri dawuh kamu jangan tanyakan lagi, apalagi tanya sama ahli kitab. Wala tastak tifihim minhum Ah, jadi jangan tanya lagi ya sudah kamu iman saja, tapi jangan tanya-tanyakan. Terus kulon itu baca kitab itu banyak sekali. Memang sebagian ilmu itu pasti ngalami kesalahan itu dikhayal. Ya, satu ilmu itu apapun hebatnya ulama, hebatnya prakar, hebatnya profesor, hebatnya apa saja. Pasti nanti itu ada salah sambung itu di saya, Nopo? Makanya kata yang Arab dikam, maka Mako dagang istri wahmi. Nggak ada sesuatu yang bisa menuntun kamu kayak kaya Nggak ada sesuatu yang bisa menuntun kamu kayak nopo. Khayal itu pasti menuntun kita. Jadi misalnya sampean bayangkan, bayangkan ini misalnya, Yaksid Masjid itu makhluk yang seru, yang kayak monster itu, Yang terus ketika dekat kiamat itu menghabiskan apa saja. Ya itu terus apa saja ini kan maksudnya gimana? Kalau dia menghabiskan apa saja termasuk yang jadi ketahanan hidup mereka sendiri, berarti mereka bunuh diri. Masa menghabiskan sesuatu yang jadi kebutuhannya sendiri. Itu khayalnya ilmuwan. Jadi kata apa saja itu tidak mungkin karena kalau apa saja itu yang jadi kebutuhan mereka itu malah sama juga dengan bunuh apa? Bunuh diri. Makanya ini bedanya khayalnya ilmuwan sama yang tidak nopo. Jadi kalau ilmuwan itu cenderung skeptis menanggapi berita-berita itu skeptis. Ya percaya tapi polanya ada apa? Ya agak-agak terganggu. Makanya ini saya contohkan kecil ya, betapa masalah ini sahabat saja bisa salah paham. Misalnya gini, ini contoh yang nyata di hati seorang. Betapa khayal atau waham itu baik. Misalnya Rasulullah Dawo, yang masuk surga itu dari seribu, itu hanya satu. Berarti 999 itu masuk neraka, yang masuk surga. Itu sohabat manis semua. Kamane potensi tidak selamat itu tinggi sekali. Tapi ternyata Rasulullah cara meluruskan nggak begitu. Kata Rasulullah, kamu itu semua dibanding umat yang dulu itu hanya sekelumit kecil dari onta yang putih seperti titik hitam dari onta yang putih atau titik putih dari onta yang hitam. Bukankah kamu ingat bahwa di antara makhluk Allah itu ada yakjud makjud. Ternyata perbandingan seribu banding satu itu no, yakjud makjud. Yang dalam khayal sahabat miranya ya hanya perbandingan antar manusia. Ini contoh-contoh betapa riskannya salah faham. Sebab itu kita bandingkan istri kita itu loh, yo, kode-kode lain jadi maksudnya guru tangan bujuku paling ayu. Maksudnya paling ayu di kelasnya. Kamu kan tidak kan pernah bah. Dari sekarang roh wong ayu neng pasar atau neng jalan neng kota. Jadi yang paling ayu jelaskan. Maksudnya yang terbaik di kelas. Tentu maksudnya kue ngono kan. Tidak di air. Maksudnya wong itu tak dunia udah ayu. Jadi itu bodoh sekali. Bodoh sangat-sangat apa? Bodoh. Naif sekali. Mana mungkin orang kayak gitu yang terbaik kan bukan mungkin. Artinya betapa khayal itu memaksa orang GR. Padahal maksudnya sini ya yudi maksudnya di kelas, di kelas. Itu saja masih di kita tadi. Di kelasnya yang mau saya, itu kamu yang terbaik. Sebenarnya ada yang lebih cuma ada mau sama saya. Jadi masih banyak catatan. Bagi yang ngomong itu masih banyak apa? Tapi si istri kasur GR, ya yang terbaik tadi, Pak. Jadi itu banyak sekali. Jadi kalau Allah jauh itu banyak juga yang yang kita kedahuluan khayal, wahem sehingga menang Kenapa saya ngomong gini? Karena sekarang tren banyak buku-buku tentang yakrit maksud macam-macam. Ini saya tuliskan. Dua ini saya contohkan yang di hati satu sokat saja. Ini pulau wacana ayat ini. Sampai biar tahu tingkat asal asalibul kalimah, uslubul kalimat. Jadi misalnya di, di surat Bukhon itu ada ayat Farfakli ke yauma ta'is sama'u bidukolim mubin. Yausanna zahaza azabun alim. Rabbana syif annal azaba inna mu'min. Fartakib mongko ngenteni si sira Muhammad. Ya sudah kita maknani misalnya ini ini karena ngaji kula ngaji seneng ya tapi perainan kula kok tadi ya ngaji pe perainan kalau ketemu jinan sempat Andai kan tidak kitabnya Allah saya suruh ngajar itu ya sumber Sama rata PR. Ini, ini nyata. Fartakib mongko ngenteni siro Muhammad Muhammad yauma di sama ing dalam dinani teko sama ulangit oleh teko bidukonin kelawan jawa beluk asap mugine kan jelas. ini kalau sampai ada ulama ya sudah kita maknanya gitu saja. Tapi banyak juga ulama yang cara maknanya tidak gitu. Misalnya alam taro atau unjur atau apa saja yang mukhotobnya itu wasit satu. Ini bersama ngerti betapa susahnya jadi ulama. Unggur anan-anan siro, eh ayu haroi, siapa saja yang melihat. Kadang mufasir menafsiri, yaman ya taat kami dunazor, siapa saja bisa berbi. Karena kalau semua kata unggur, fartakik, fanfazir, kamu rujukkan ke Nabi Muhammad, itu resikonya adalah, resikonya adalah, berarti kejadian ini, ini Nabi Muhammad wafat. Setelah itu tidak ada lagi, karena disuruh Nabi menunggu, setelah itu Nabi sudah wafat. Paham ya? Sehingga itu ada resiko ilmiah. Sebab itu sama kalau di jalanan-jalanan kadang panggil ayuhal muhokok. kadang muni ya Muhammad, kadang muni ya man yata asa Artinya Imam Suyuti lah ya bingung juga dia karena ya potensinya sama. Lah resikonya misalnya begini, ini yang kita nyata. Kue menteni yo, nganti langit teko membawa atap. Walhasil terus ada seorang mubalek atau tukang cerita kosos itu di masjid Kufah. Cerita, somben nabi kiamat. Mulai di sana mubalek mesti melepuh, mulai di sana mubalek mesti tapi orang pati ilmiah, ya, mulai rizin. Itu nak ulama tidak itu, orang mubalek ya ulama itu tidak. Tapi mesti spesial mubalek, nah untuk servis mesti spesial semua. Nah, ulama ada itu tidak itu mesti kurang provokatif, kurang seru, kurang apa? Karena punya etika, itu mengkusi sambil mari tasbuhu malayak niki. Nah, penting harus diomong, ngomong. Ulama tidak itu mesti raya enak, ini ada etika. Asukot asalama, menang itu. Karena rapati ulama kan rapat rapati dari tiga itu. Orang, jadi ini terus cerita. Dia meyakinkan kata Rasulullah itu nanti kalau dekat kiamat itu ada apa? Asam ini yusibul mukmin, kena wong mukmin, terus pada watuk-watuk, kaya kasih juga, terus pada watuk-watuk. Tapi nak yusibul kafir terus ngilangno iman macam-macam terus mati. Hasil asap ini nanti purba saat dekat kiamat Terus walhasil terus iman bilang kafe dicabut. Wah seru lah, wah ceritanya bagus seru seru. Terus setelah itu Abu bin Mas'ud yang sahabat Nabi bin Awal termasuk sahabat awal datang. Hei pemuda, kamu tuh kalau ngomong yang benar, kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, jangan kalau tidak tahu sok tahu, dimaki-maki Mbak Cinta Abdul. Saya ini saksi sejarah peristiwa itu ya. Saya ini saksi sejarah peristiwa itu. Pokoknya nanti ngapal Quran mungkin di dua ayat. Ini ya. loh kejadian ini, blok-blok. Jadi kamu, mati-mati. Eh, ini loh blok-blok rumah. Rasulullah itu nenggone Mekah itu ditentang oleh kafir Quraisy. Saking ini Rasulullah ditentang terus. Terus Nabi Dono, Allahumma a'inni alaihim sini nakasini Yusuf. Ya Allah, berilah pertolongan kayak saya. Kayak ketika engkau membuat pertolongan pada zaman Nabi Yusuf. Iku Nabi maksud mau benono Bareng wong kafir Mekah itu pasak kulit hitung tahun. Wong wong kafir Mekah sing mlete-mlete ini nganti mangan balung mangan teletok. Berhubung lesu ada mangane mangan balung mbek teletok. Payaro naksama kahe atis duko. Iku nak delok langit, iku fata morgana koyok Padahal ayatnya rano kastas be, mau ya umat tak sama ubi dukonin, mubin boten kahe atis dukon deh. Ya umat tak sama ubi dukonin. Artinya kalau cerita, betapa susahnya mana nih Quran. Wong rano kastas be, kok nih nih Sudah pemuda itu masih belum tak? Karena dia mungkin punya guru yang goblok juga. Memang meriwayatkan itu juga. Kadang orang goblok kan produksi guru yang goblok juga. Jadi dia nggak pati percaya tapi dia kan tadi mulai cerita memprovokasi bahwa kejadian itu dekat. Iya. Ya. Terus Abi Masud murid muring-muring. Eh, cun, terus mau moto ayat itu. Jadi ternyata setelah itu no, Robbana syif annal azaba anna mu'min inna mu'minun amna lahu tikro tak terus terus pengiran jauh, inna kasyiful azabi qalilan innakum aidun inna tak temen ingsun Allah kasyiful di bakal buka ning sekso. dua sekso itu Budaya bakal kejadian iku iku wis ning Mekah, bareng wong Mekah iku kelaparan terus matur ning Rasul ya Rasulullah ya Muhammad sing kelaparan iku pagi pale mu warga keluarga kabeh kowe ndak tega pale pagi mati kelaparan. Sekali Nabi dungo supaya musibah itu dihentikan. Inna kasihul ada. Kalilah, Tapi terus saya kan inna kum aibun, tapi kowe sampean aku ana melek meneh. Terus aku Sahabat Bilal butuh. Nah kiamat itu orang balik elek meneh, dunia tutup. Jadi ku ketok nak teori ini Abdul Lalu benar kok ayatnya inna kasiful adabi qalila a itu, Sebenarnya nak adab ku dibuka, kowe pancet dadi elek. Lah itu kafir Mekah bareng dituruti Rasulullah patek le kurang aja ya balik. Lagi sadar. Oh iya, ternyata bener jenis. Ya bener aku, aku nyeksa ini kejadian ini. Artinya kalau warning penjenengan pun biasa ngaji. Kalau ya. tidak mudah, man. Wong kulo sing wis ngalim mau jadi dinau. Sampe nang alim ra sinau. <laughs> Ra sinau pidato. Berarti wong sinau iki. Betapa susah masalah ayat mau ya mata istama bidu kholin Ya sanda ada ada pun alim. Rabbana kshif aja adaba inna mu'min. ternyata kertas katas Sebab itu saya ketika mentafsirkan Quran gitu dengan beberapa tim dan itu orang pintar semua, orang waras semua. Itu sering debat. Saya dengan para profesor sering Ya ini sama-sama ada yang menang. Bahkan saya itu punya teman profesor nggak pernah dimakan. Wis masyur, ya, ya ada ya, Prof dari mati. kalau apa-apa, sinau saja. Jadi kalau di kondo kiai rasimatan yang apa, di kondo profesor rasimatan yang apa. Ternyata saat tanya anak-anak al azhar itu yang dikuliah di sana nggak jumatan juga banyak sih. Ya rasa aneh sampai. Ya uang akeh. Dari alasannya aku musafir bapak, lebih aku iya, musafir. Bertua memang mati, lu mau terus. <laughs> ya anak-anak uang nggak cuma. Ini saya cerita. Sekarang itu saya itu pernah debat di satu masjid. Itu hanya sekitar orang 12 itu yang tim-tim itu. Itu ya debatnya gitu. Mereka itu dokter-dokter tafsir di bidangnya. Yang tidak dokter itu mungkin saya. dok maka kan terkenal ngalim, jadi tetap lebu mawon. Ya, di, diakui. Nah itu debatnya gini misalnya, teori Darwin manusia itu dari ketek. Ketek ya Makanya dulu pernah kejadian di daerah saya itu ada seorang guru SMP berkeyakinan bahwa manusia itu evolusi dari nopo kerak karena dia percaya teori baru. Kebetulan daerah itu daerah Islami satu kelas itu keluar semua. Alasannya sederhana. Kami tidak mau Pak diajari turunan ketek. <laughs> jadi kalau yang turunan ketek silakan ngajar para ketek. Kita kita ini turunan manusia, jadi nggak mau diajarin turunan nopo. Gurunya akhirnya izin karena kalau dia percaya teori itu artinya dia yakin kalau dia turunan. Ya yang nggak yakin ya biar tetap turunan manusia. Nah, itu masalahnya gini, trennya sekarang kayak era siapa itu yang populer bikin apa itu aplikasi koran kayak Harun Yahya apa ya Harun Harun Yahya ya Harun Yahya saya juga kapan-kapan mau ke Pakistan. Pokoknya yang perlu uang pinter dulu. Kalau dulu mak problemnya itu mereka di oh, istiqomah ngaji sampean itu mangga betul. itu memang problem betul. Walau lagu perintah pangeran itu masya Allah. Tinggal lah. Iya, tinggal. Gak prospek kan. Semuanya aneh-aneh jadi aneh loh. Ngono sing barang kriminal. mau kriminal kok. Wah ngaji yo ngaji rotane. ngaji, ngaji ya ngaji ngaji boleh ilmu itu tobat ya rok ada surah itu kalian itu ya jadi gini terus debat debat itu kan ini rumah tenang itu. Ya. siapapun yang tidak hafal Quran biar tahu memang dalam hal ini orang harus banyak hafalannya harus banyak apa ternyata di antara tim itu ada yang percaya bahwa ada periode masuk periode apa maksud. Uang disulap pangeran misalnya menuso jadi ketek atau jadi jalan. Terus orang Jawa jadi jalan jadi jalan Lah si si orang yang meyakini ini itu kan dua belas orang termasuk saya mendalil wajah Allah min humul data wal ziro wa abadat kan ada ayat misalnya Allah dawuh malana wahu wa udiba alaihi wajah Allah min humul data wal ziro wa abadat jadi ada satu periode di mana orang yang Allah murka pada dia dan Allah malah melaknati itu cara ayat cara lahir mana nih kan wajah alamin gumul tirodata Allah menjadikan kertas, bangsa kertas, walaupun naziro bangsa nopo dan di ayat itu ya nggak ada kertas nggak ada apa ternyata Imam Mujahid ini di sini itu ada seorang profesor yang cerita Imam Mujahid dan saya memang punya teksnya itu. Saya punya kitab. Imam Mujahid itu muridnya Ibn Abbas. Murid Ibn Abbas paling pinter jenis Mujahid. Makanya kalau sampai ngaji tafsir, An Mujahid mesti Al Ibni Abbas. Jadi termasuk murid angkatan pertama itu Imam Mujahid. Dia cerita, nggak ada lam yakunil mas, wa inama gua masul kolbi. Nggak ada masul fisik itu nggak ada. Yang ada hanya masul kolbi. Rainnya tetap raih menuso, tapi utek utek Akeh, ngono nah, iku akeh nanti saiki dari saya yang mana. Raine rai manusa tapi utek utek mesum kaya saya. Ngono nah, iku akeh. Tapi Allah itu tidak punya adat masuk. Uang disulap jadi ketek, jadi nawa. Ya dia yakin betul. Imam Mujahid padahal dia berjamaah. Ketika teman-temannya protes, protes ke dia ke Imam Mujahid. Imam Mujahid dia mendalil beberapa ayat. Di mana Quran juga punya adat begitu. Misalnya begini. Wong kafir itu kupingnya itu ora lor. Tapi saya Quran tetap sumum bukmun. Tidak ada kata sebenarnya. Sumum bukmun. Wong kafir itu picek. Bukmun itu apa namanya? Bisu. Omion, Sumum bukmun. Sumun itu apa sih. Sumun kopok. Kok ikut kopok pinter kan? Sumun kopok bukmun bisu. Omyun picek. Ternyata ayat yang kita sering baca sumum munomun itu ternyata memandu memandu kita bahwa atas B itu tidak selalu disebut Quran. Jadi meskipun cara lahir tidak ada tahtas B, tidak ada jaminan kalau makna ayat lain yang nggak ada atas B, itu maknanya tidak dengan tahtas B. Buktinya sumun kan berarti orang kafir kayak wong budek, kayak wong bisu, kayak wong kopok. Karena hakikat mereka secara fisik tidak bisu, ya ora kopok, ya ora Berarti sing dicek ini, Sing kopok ini. Ora ono sering Quran cerita sumung gumpal tapi ora terkait fisik, tapi nopo? Hati. Nah, sehingga Imam Mujahid lewat panduan pola ya, pola Al-Qur'an yang begitu beliau berani maknani wajah alam rumbul kirodata digawe koyok teh. Walaupun nazi koyok teh. gitu. Jadi ini peringatan bagi pengkaji-pengkaji tafsir. Kemudian yang satu eh, satu tafsir, yang bodoh budetin. Nah, sinau kau terjemah, oke kiri kau utuh. Belum bingung. Kalau suatu krisis di panduan kulo, mesti kritisnya jurnal, Matanya rakyat tapi kritisnya mesti Kenapa? Kenapa bisa gitu bapak? Kenapa kayak goblok lah? Senengannya kritisnya, kenapa? Kritisnya. Analisisnya geger karuan tapi matanya pas. mentara Ayo repot, amin aja nih ya, Nah ini kalau cerita betapa susahnya. Jadi sama seperti sekarang kita baca Yakjud Makjud. Ya ada ada jaminan bahwa Yakjud Makjud yang kayak kita bayangkan. Ya. Soal itu sama harus dipandu lama. Itulah sampean punya saja yang masih belajar. Wong nganti saat ini jadi tugas kita. Berarti juga jadi tugas kita. Alhamdulillah sering di duit, sering tugas kita pulang. Karena sering punya uang. Karena saya punya masalah-masalah uang. Kira suka cuma malah sampean. Aku yakin. Nah, kemarin beli tafsir itu ya biasa sampai satu juta berapa ya. Dan itu saya kalau beli tidak satu mesti dua. Rata-rata saya itu kalau naskah yang jadi pegangan itu di dua. Tidak penerbit, tidak pencetak. Karena tiba-tibanya pencetak itu kadang salah. Seperti itu zaman Imam Syafi'i itu kalau ngarang pasti naskahnya dua. Makanya kalau sampai di sasar, wabilu sotin ada, wabilu sotin ukro, ada, Karena mesti ada program. Namanya orang prof dulu berapa? Tapi kalau ulama itu pasti punya nasihat sampai dua. Apalagi kalau kitab-kitab yang mutamat yang pakai pegang. Saya itu punya jalalan ini kalau nggak salah lima dari penerbit yang terpikir. Saya punya mushaf itu mushaf Rasul Usmani itu mulai yang ditulis pakai daun jati itu yang masih kemerah-merahnya pakai daun apa? Kalau nggak salah yang di saya itu era Mbak Soleh, mungkin era sampai Rasul Utsmani yang dari Mesir, dari Syria itu sapinya semua. Baik yang dihikayakan ulama, misalnya yang dihikayakan Abi Said Umrah, Amr Adani, sampai yang dihikayakan Imam Syafi'i itu sapinya semua. Makanya sama jangan berharap bisa berdebat dengan saya. Maksudnya takon ngaji. Nah ini ceritanya betapa betapa pola Al-Quran itu begitu dididikasi sehingga orang tidak bisa bilang gini Wajah alamin rumul kiro tahu jelas-jelas rawa tasbih berarti digawe nyalen tenang Orang itu kalau nih ngono bukti non ayat sumum bukmun omyo. Iku raka uang kafir nyata di rapi cek coro fisik. Sing bisa hati ini. Jadi bisa saja digawe kayak celeng hati ini orang kok fisiknya menjadi Nah hasil kalau debat itu perkara nerjemah ayat itu piye dan mereka dijadikan eh, dalam kurung kaya atau seperti Kerah. Apa kerawai? Kerawai ya? berarti awak dhewe kok sarwi. Ya? Nah, masalahnya kan terdebat. Nah, itu kan terdebat. Ya, sama rasa malah cepat, karet tubuh gampang mudah kan. Jadi saya ini alhamdulillah itu meskipun saya ini ya sering konsultasi sama ulama-ulama yang ikhlas yang alim sampai sekarang pun masih sering konsultasi dan beliau-beliau juga sering konsultasi ke saya. Memang kalau ilmu itu harus ada konsensus. Jangan sepihak, merasa ngalim duit, merasa bener. Tapi sing selevel lah. Gitu. Artinya kalau dengan zaman saya tidak minta pendapat, <laughs> malah bisa kabeh. Hancur semua. Agama kena teman itu hancur rukul Nah artinya saya cerita, ya sama seperti tadi, ya umat tak sama ubidukhon mungkin ya kesana hara ada pun, itu ya ada ada kata tapi ternyata tidak dukoni mudin kare adik duko. Paham ya? Bayangno Quran telung puluh juz dari sekian variasi. Semua ngartekno saena. Tidak biasa. Kudu tetap butuh wong alim sing mutabakhir, yang menguasai pola Quran. Makanya Imam Bukhari itu satu hari itu ngatakan Quran dua kali. Imam Syafi'i sekali. Itu sampai kabur berpuluh-puluh tahun. Saya sampai sekarang itu mungkin tiap empat hari, lima hari di hati. Itu harfan-harfa berbulu. Karena Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa engkau bisa khatam satu hari dua kali? Saya ini kalau tidak baca Quran khatam, saya takut kehilangan bahasa Tuhan. Jadi dia familiar sekali dengan bahasa Tuhan, karena satu hari khatam. Maksudnya buatan orderan cemaan ya khatam, kayak pangeran ya. Nah orderan ini buka, buka kategori nopon. Ya tapi lumayan, tinggal nyanyi. Tapi orang kena diandal. No. Nggak kalau orang sudah biasa kataman dengan baca Tuhan, dia tuh akan terpatri dengan istilah-istilah apa? Tuhan. Istilah-istilah Quran. Karena dia ya? Mung saya saja yang tidak sekali berimam Bukhari, tidak sekali berimam Syafi'i, itu amal betul. Jadi ketika Tuhan pakai kot atau tidak pakai kot atau pakai apa itu, sensitif betul. Maksudnya ya peka gitu. Ya itu tadi misalnya ini contoh yang sampean tahu saja yang gampang-gampang. Misalnya Allah nyebut yakjud wa makjud. Kita mesti cara berpikir itu. Ya pokoknya itu sekelompok makhluk yang didesain Tuhan dengan spesialisasi mengrusak, Spesifikasinya begini-begini. begini Oh, tidak mesti begitu, tidak semudah itu. Mungkin nanti debat kalian ahli perminyakan. Ini contoh kamu Kulon nate umroh bareng pakar minyak. Gue suka mungkin ya, pakar Karno minyak, oke Pertamina. Dia tanya sama Bapak, menurut teori saya ketika dia di Mekah itu, minyak bumi itu dari tulang belulang hewan nopo berubah. Bareng dia umroh ke Mekah tandus. Kamane potongannya rata ono sapi, rata ono hewan tandus, kewannya malah nopo. Tapi minyak paling banyak. Diam. Tanya, kenapa begini Bapak? Saya kamu ambil umroh, apa aneh-aneh umroh, baru sih. selalu umroh tak ditagih. Apa utangnya dibayarin gimana? ya di di hotel. Karena kalau umroh ya mati kakak ibadah, gitu, sering diskusi dengan di hotel. ini kopi ini regane tak saya ketemu. Jadi rada rada cerdas itu orang kopi rong itu Karena di hotel mewah itu kan kopinya tetap sudah tak traktir, tapi dijelaskan. Tak nah, cerita ini bu, ya, kalau cerita model kiai bu, gini kok, enggak cerita ini. Nabi Adam itu kalau di kitab-kitab itu tingginya 60 tiro. 60 tiro, jangan lupa ya, ada tiro setengah meter, kira-kira tolong pulang. 10 meter. Satu saja Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Nah, itu dari kitab-kitab, ya lebih Nabi Adam itu numpah jalan ya numpah ontok. Saya itu nak kontan desa iki, gue agak ditumpai. Uangnya <laughs> tolong pulang meter kok. Kontan untuk tak iki jarang nih. Tapi berarti dia apa? Ya, gue saya ingin ambil jarak, ambil untuk kan suruh kontan. Ya, gue pengen kontan ini saya patang pulau. Meter. Meter. Benora nyingkrang. Beneran apa? <laughs> Anggap aja ontannya patang pulau meter, ini patang pulau meter terus kaitannya dengan minyak. Ya artinya balungnya akeh, mereka gimana Ya foto, artinya balungnya akeh, mereka gimana? Wong tak iki nak mangan pitik utol lu ya Nah, padahal Nabi Adam di sini tolong meter. Lalu Nabi itu iki. Ya ora Itu kan terus kiasnya kalau terus. Jadi kira-kira itu kan? iya, masuk akal juga. Buat ini kalau cerita, pertama untuk memahami Quran itu mindset pikiran kita itu harus kadang merunut gede di manusia di zaman itu. Paham? Ini zaman itu. Itu Raih itu sampai fantasi diri saya. Misalnya kita lo, wah itu itu gede ini monster. Ternyata monster versi film yang kamu gambarkan itu mau duri tolong meter. Ya, ketemu Nabi Adam yang kalau merasa dipites. <laughs> Jadi maksudnya tidak mudah melogikakan loh. Makanya jangan sampai sampai memahami itu berdasar khayal sampean. Apalagi khayal sampean itu khayal yang tidak terdidik karena tidak pernah baca banyak. khayal yang tidak terdidik. Ini itu tobat sama. Buat ini penting karena nanti di Quran tuh banyak sekali yang kayak gitu. Enggak ada kata spes tapi maknanya Ya sampean tidak terlalu fantasi yang sana. Kalau saya bayangkan kiamat, misalnya kiamat, kan terkenal kan. Wong bingung ngoro masak. Terus, nah dari mursid ini boleh mursid e. Nah, dari wong sing tukang sapaat, dari boleh kajeng. Nah, bis macam-macam versi ini wong macam-macam. Kalau saya, semenjak ada versi digital itu, versi identifikasi digital itu ada DNA, ada macam-macam itu. Saya itu pendapat yang memang ada syafaat, aja, ya, ada mursyid, ada ulama macam-macam. Tapi ngono kan tetap ngono. <laughs> Tapi udah serumit itu menurut saya. Karena di hadis soka itu kiamat. Aurora maksa itu hanya separuh rino. Jadi kira-kira tiga jam. Itu kisah selesai. Kira-kira hanya tiga jam. Jadi kodru nisfi saatin min Itu kira-kira kenanya itu tiga jam, dua jam setengah. Karena siang itu kan hanya mulai jam 9 sampai jam 2. Itu separuhnya. Kalau nak jam lima sore jenenge. Nah esok jenenge nopo? Esok separuhnya rino. Itu selasa baca sekian ayat, itu memang mungkin begitu. Jadi gini, nanti di Masarut, sampai itu siap-siap, itu hanya detik saja. Itu sandunya itu hanya diselesaikan Tuhan dalam waktu tiga jam. Karena logikanya Tuhan jelas nih Quran. Yurakul nabi simahum fayuqadu bin nawasi walakdan. Jadi orang-orang pendosa itu roh gaduhnya wis ketok gambar palu arit atau gambar jalan, gambar Jadi yang biasa mesum misalnya raine jalan. Dan gambar PKI misalnya palu arit. Yang Islam seneng-seneng dosa mungkin ya kadal atau tidak. Apa. Makanya wali-wali dulu nak oh raimu mau lagi gitu. Maksudnya bisa-bisa arisan. Enak juga berat ya mungkin jalan, mungkin apa. Nah aku orang ini nyamuk. zaman paling gak ada loh, pokoknya sesuai kelas masing-masing. Jadi sudah jelas, ya orang pun mujiru nabi siwa, bayu tolu bin nawasi. Jadi uang mesum-mesum itu langsung otomatis jadi atabul simal. Terus orang-orang baik ini kata Tuhan, simahum diwujuhi min abaris sujud. Jadi ini sudah jelas. Ya mataral mu'minina mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim. Makanya kata Rasulullah, ini bukti bahwa teori saya itu benar, minimal bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini kalau tak niati seni-seni khataman ngadepi Ramadan, dan juga sanggup sampean, dan orang kesah memenuh. Bahkan ini kalau orang ngobrol ngomong sing ngaji itu benar, tenang, nah, sing biasa sinau tenang, ngobrol mau ngaji tafsir munir tok, tafsir sawit tok. Kalau kadung pengen ngalir ya kita apa apa saja kan. Nah, ben dukur ya semua kita dukur menitan, tapi ojo nyakang, ojo nopo, ojo nyakang. Orang-orang baik itu langsung yak anurum bena ibin wajahnya kelihatan nur, tangannya kelihatan nur, kakinya nur. Maka kata, -kata Rasulullah, gue nak wudhu iku luwih. Inna umati yut'auna yaumal kiamati hurran jeli min asari wudhu. Gue nak wudhu iku misalnya Misalnya rai, bakso rai sahur-sahuran pokoknya nganti tok rambut, bakso tangan nganti tok adut. Nganti tok nunggu mriki nopo? Bau. Bakso sikil nganti do dengkul, Pokoknya luwih kasih. Kok tambah luwai, sinarnya tambah seru kok kau, kalau gamane. Tapi nak gue masuk batin roti jual jawel dia kelap-kelap. kelap kelap jadi nak masuk roh sini nak warai sanat pulau Rasulullah itu ngeten lho kafir. Ngeten, ngeten terus dibalik. Jadi jempol dan jempol dan soma saya udune wa musab dihatau ala musab hati. Soma adbaro hakada wa adbar terus ngeten. Iku masuk roh Cuma berhubung Imam Syafi'i darani dilap rambut sitok iku sah atau syaroh yang lam takrut an hadir roksi ono cara teng muen muin akhirnya wong safiyah nanti sana nak lucu jual jalan mereka baju roksi lucu walau syarotan setelah jatuh rambut dino gitu. atau lam takrut an hadir roksi tapi nak kepen kelak jika Rasulullah mencari umatnya itu mudah sekali karena sing sinare berarti popu populer. Pak, ya? Ulus wis ngoten niku mereka cek ngendikan robbana asmim lana nurona. Kepingine usah awak dari sinar Wah ini niku gampang Nabi gula ora kesuwen. Tapi nak saya telat kuli terus nunggu ojo. <laughs> Dari sekian miliar orang, wong sing kangen lah. melawan si gula ditinggal. Napa? <laughs> Napa kelak? Jadi kudu yas anurhum baina ngarepem yono sinar, buri mono sinar. Makanya Rasulullah sering ngajarkan dua kita. Omat anfaqin nuran minta nuran wangun gua sampai terakhir wa buat alni Itu penting lah. Nah, karena identifikasi ini begitu mudah dan jelas. Ini gambarannya Allah dengan Quran. Faduriba benarum bisuril lahubah. Setelah itu terus ada garis benteng penyekat. Sur itu pembatas. Barang wong sing begudal-begudal montang kiri yang bener tengkar terus tidak garis apa? penyekat. Suara. Lha iku otomatis sing jero iku swarga, sing jokor. neraka. Itu disebut batin fi rahmatu wa zahiruhu min kibalil ada. Sing jero pintu otomatis swarga wa zahiruhu min kibalil ada. Sing jokor pintu otomatis ada. Tadi mun bar, berarti kan pun dikocok mun selesai. Berarti sing kanan kanane swarga kabeh, terus lagi di pasmen. Maksudnya sesama klasmen. Iki kalbarkil aktor koyo kilat, iki koyo opo, terus terakhir koyo disiput, diliput, dan sebagainya. dan elmi gitu terus. Tapi setelah selesai, cara identifikasi mana? Era pantas kesuwen orang-orang masar ya cepat-cepat nih warga, soalnya sing mama lapi e, bale e, banding macam-macam, ngamale di bodoh ini banding dan sebagainya itu. Paham ya? ngajine ngakali ngakaline banding semacam- macam berjuangnya mek nih agak berjuangnya itu mau terus ini buatan nyindir bentuk pan ini mau ngaji tujuannya ngaji itu nobat nolong tiga nopo tobat itu macam-macam jadi strategi itu itu gambaran Al-Quran jadi faduri babai narum fisurillah iba batinuhu fi rahmatu wa doilu min kibalil jadi mudah sekali itu menunjukkan bahwa gambaran suargo digital serba instan itu lebih mendekati Quran ketimbang gambaran identifikasi manual. Karena kita mulai kecil diajari kiai-kiai pokok ini suargo gumerje topo langsung teko itu kan berarti kalau sistem nopo digital online kafe on time online kafe apa pun langsung sepon sepon. Jadi nak mau gambar manual misalnya nyekel kunci suwargo baru dikunci kotak-kotak kabar malah <laughs> suwargo instan nopo kotak-kotak kudunya digital pokoknya terus dibuka nah, ini nyatanya gak ada Quran hatta ida jauha ya langsung sudah lihat nopo akbar jadi mau otomatis artinya apa gambaran-gambaran kita tentang suwargo itu gawa kunci malah nopo ya gambar bentuk kunci ini nopo suwargo kalau nah, wong sisa ini menangi remote kok, kok susah ya pakai kunci apa <laughs> Lah itu maksud balen itu yo ya kaya gitu. Ketika era kiai bayang no kunci atau no gambar itu cara kula gitu. Kaya. Karena era sekarang kita sering ono pintu sing nampa napa? Kunci pakai digital. Meskipun prakteknya pakai kunci tapi kunci sandi atau apa kan? Sandi tetap pakai kunci. Tapi kan karena kita kiai era dhisik no kunci yo ya koyo kunci mau ngoten iki. Buat ini no balik lagi betapa tiap angkatan kadang gambar kami berdasar. Lah gambaran ngeten ini tidak mengikat. Mana lo sering sinyal bujuk kulo. Umbo mau khayale wong bener, kaki wong solo. Tapi nanti, lalu kan dong pesek gue tadi. Berarti lo bujuk wong ayu, gak pengen dituruti ya pesek-pesek itu. <laughs> Coba kalau kita sering roh wong Libanon, wong wong Pakistan, Turki. Kalau gue lalu saya Indonesia, saya kafir. Saya ini saya Indonesia, di dijajar wong Turki bakal kebab. Ini tidak tenggelam, kenapa? <laughs> Wah, wong Turki kan ada kebab. Mbak Lotus Indonesia, putih Indonesia itu apa kan? Jadi nanti ngaku khayalan dulu gusti, kalau di bujuk paling ngayu, boleh ke tangga elek kritik ya karena khayal kita mau kayu yo. Yang ini, karena milih kerja khayal memilih khayal. Nah khayal resiko disuruh. Makanya guru saya kalau guru, kemudian suatu senior orang desa adalah Gua yang makan ketan gue sih, namun ketan. <laughs> Mereka yang raro pizza, raro burger <laughs> Mereka yang harga itu karek bayangannya sih. Om itu nggak nih sosok ketan kayak kopi, sobat. Jadi malaikat yang layani seneng. Mereka ada selera rendah. <laughs> Orang gue apa? Bang, ya. bayang wong ayu wis koyo ngene iku. Iku aku mulya untuk bojo rai di kono rai Turki dia tetap untuk rai sari jam rai mas. <laughs> Kata anda wong. Tanggo ya kula suwun ya. masalah Quran itu dan sana. Ya. Terus kita paling paling enggak itu punya sekian lafaz pembanding untuk menentukan makna. Dan zaman rai itu bantah pulau. Wong ayatnya jelas di Quran mungkin tambah atas Ternyata kejadian itu dialami pemuda yang diluruskan Abdul bin Mas. Guru juga banyak kejadian-kejadian yang lain. Saya punya datanya banyak. Betapa tidak mudahnya ini Quran. Ternyata saat Abdul bin Mas'ud meyakinkan, Inna kashiful di qalilan, inna kum a'idu. Wa kul akhirah la yukshaf. Nah, siksa akhirat tentu la yukshaf. Setelah itu dihilang. Yura ya itu inna kum a'idu balik menang. Soalnya ini Saya ini mungkin mukadimah untuk ya judu mak. Jadi sama banyak itu nasib dia, pokoknya satu kelompok manusia yang besar Ya sudah gitu saja, sama untuk sombong lobster. Ya sama seperti tadi cerita sahabat. Ternyata ketika sahabat nangis perkara sewu banding satu, dan miranya sahabat itu antar manusia. Iya. Ternyata Rasulullah meneruskan, enggak, kamu itu dibanding Ya'jud maksud hanya begini. Ternyata malah mengibat itu Ya'jud nih dewe guru-guru kula, bapak kula. Hak aku nak ngalim yang menisan Orang kok orang mari repot. Alhamdulillah kula kok masuk kategori menisan yo. Ya. <laughs> Lah kita pun yang kurang ajar, ya. tapi kurang kurang ajar. Kula nanti tetap lebih yang ngalim. Gus. Jangan kitab sok menake nak sinau kok urut ya, kok khatam. Lalu wali itu yang kurang ajar. Gus jangan ngono ana ora kurang ajar deh. Nak ning Nak ning udah ku biasanya mencuplik sedikit. Kamayak ya tiba ya Kau sing ape teko keterangane. Lah anak putra terus kan lah sing mau mayati napa bayani. Lah anak bawa cok guri dekne ya ora kacau. Kama takok gam kok sing wis kliwat. Dadi nek ora ditepes tetep ora ketekel. Dadi kula niku ya trauma. Wah malik itu e orang, Nanti promosi dene nak ning ngarep muni al ati bayani. Nah ning guri kama. Artinya nak ra katam tetep ra ngalim. Wis ketok tangan kula. Ana wong ra katam wong ngalim mukal. Kudu atap, kowe gelem ra gelem, nak siap jadi wong alim kabeh kudu nyuku dulu. Jenera kena al-ati kaya dulu, Jenera ya kena kama. Lho enggak, tapi misalnya ini ngaruh al-ati kaya dulu sing keterangannya tetep kok. Kan rung roh Opo. Mbok disuguri, dia yang beri kamar. Opera golek-golekan. Paham ya? Namanya kalau harus dijak uang yang sing ini arang-arang, ngantuk. Kuwi ya, sinau ini kuat nanti kesel. Jadi pangeran dan wonten tenan. Kulo niku iman, kulo sinau jarian ya ikhlas. Di iman tenan sebuah dan kata kemenangan nopo. Lala kulo niku sakniki gini ini harus yang bayar. Jadi kulo niku malah tim-tim sing jadi sinau harus yang bayar. Niku mun Jadi saya itu misalnya dibeliin kitab bapak, kita ini tak beliin nanti dipelajari ini sampai ini. Jadi kalau sing bayar, kulo sinau ikhlas. Tapi harus yang bayar. Dan saya pikir dia milih saya ada keliru. Kalau milih sampean nggak kebayang. <laughs> nggak kebayang kasurnya. No? Ya. Nah itu tadi kembali ke Imam Ghazali. Ternyata wajah alamin umul kiro atau kona siro nggak ada jaminan kalau itu evolusi kayak dar. Kalaupun, kalaupun kita mengikuti ulama yang mengatakan ada nyata orang yang disulap pengiran jadi jeleng, itu pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, Allah Taala tidak pernah melakukan maksud merubah manusia jadi ketek, kemudian membuat turu. Nah, kata ulama hikmat uang Yahudi atau uang sinten mawon zaman itu sing dimasku pengiran, ibu gak duwe napa turu Paham ya? Jadi intinya teori Darwin itu gagal dari dua riwayat, baik riwayatnya Imam Mujahid maupun riwayat yang mengatakan ono tenang sing disulap jadi kertas tapi tetap kalau hati sokai tidak punya nopo paham ya ini pentingnya motor walhasil kalau ngiling jenengan maupun mudah terjebak ke hayalin dengan dia ya. Kalau nabi bayang no yakin maksud misalnya begini sak monster telung meter, itu saya enteng nabi adam ngadepi wong dia tolong pulau. Sewaktu itu Malah anak yakin masjidnya kurang ajar, malah nganggup nabi adam sing monster wong gede nabi adam, malah karu-karuan, malah kuwale-wale atau malah apa? Biasanya kan kecenderungannya sing cilik, darahnya sing gede, monster. Malah kacau balo, itu no. Jadi nabi yang pokoknya dia masih dikudi. Gede biar mau air kok. Eh terus nah orang ini kok gue yang para karo aneh-aneh. Mungkin kalau teratakan. Wataro kalan para pokok Allah suhat pokok jadi sing bener. Ayo mau kiamat itu jadi kiamat. Faidan mengkonalikannya terjadi ini iktarokul waktu itu iktarok faidat tarobatil waktu faidat tarobal waktu dia utawi kiswah kiswah itu kejadian ini Saki satu melolok atau terbelalak aku asor lagi nakasur. Kira-kira melipati yang kafir. Fidal kalau bim dalam mukon Namun dina mergo wisit dadi krana banget ya. Ya kalau nang kita coba buka ya ditambah wae lan aku perusahaan kita ala kala pertunangan teman-teman Allah kita fitnya ing dalam bukit bukti kota dalam lali min hadzal dan sangge ikhlas dina. Ya. Bal kuna bali ana kita itu mina wong sing apa yang bisa nawa kita bisa dipinah lan ora kita berusulin barang kira-kira Inna kum tak temne siro kafir, ya ahla makata. Maksudnya nyata ini kan tidak mengikat. Karena yang dihitopi tidak sekedar berduduk nomo. Maka, mengenai kulon ngombe tafsir, tafsir Arab kadang. Ya Inna kum tak temen siro Namun memiliki ya ahla makata. Kena tangan jam ngelok, aku orang Mekah, orang melok melok. <laughs> Ya wonten mawon yang Jawa tinggal foto jadi Foto itu kagum ngomong apa? Mekah. Ya kan cuma imam sinti ge guru guru, wis menengah air, ra utawa ahlan nopo. Ya, tapi ulama wow kasus wow partakib ya Muhammad atau ya Ayuhal Nazir siapa saja yang meli melihat. alam perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh. alam perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh ing mah. Innakum wa ma tak buduna min dunillah itu. Kan, Sendiro kan minawo itu lirun. Min nilai saya tak ada wa wiri itu kecuali ya Allah. Iku khasobu jahanam. Iku jadi urup urupane neraka. Waktu dua ya jadi urup urupane neraka. Antum teh sira kabeh lah maring nar warifuna ngliwati kabeh sasilna sing ngliwati kabeh sing benar. Laukana lamun ana sapa ha ulak mengkono-mengkono sesembahan ai autan iki sira proses sesembahan. Lawakan lamun ana sapa apa ha ulak mengkono-mengkono sesembahan iku alihatan pangeran kama ja antum kaya oleh yang kok sira kabeh. Mawara juga mengkorang liwati sapa kabeh ha ing nar. Dakolu abi kese ora mlebu sapa kabeh ha ing nar. Wa kullun tesekabiane kabeh nak abdi dina tanging sing nyembah wal makbudina lan sing disembah Siha yang dalam narko polis guna itu langgeng apa? Lalu tetap kecewa ngakai abisin ngerti nyembah kafe yang dalam narko firun teh suara bengok bengok suara yang menyakitkan. Eh tapi bengok bengok bawa bawa orang tak uning ini. Lalu teh wong ngakai yang dalam narko lah mau nawa ison rumus soponan. Sopo ngakai sih aneh perkor. Mereka disit dari golian ya terlalu banget yang rokok. Jadi wong kafir bisa pinter-pinter. Jadi pangeran dua kau eka kue langsung buat sembah itu kan lebu rokok. Lama maksudnya pangeran yo neraka itu tak paket di berhala. kan ke watu. Tapi kan neraka itu sing nyembah ambek watu itu disembah jadi kita ning neraka. Tentu posisi batu ini jadi waktu Tuhan nasu Walidah. Jadi bahan urupuru. Lu kafir pinter-pinter. Mas, seneng Allah al neraka bareng Isa ke Isa. Kok Isa ya disembah, uzen. Berarti enak mas sebenarnya rokok. Odo mbak, nanti Nabi Isa. Jadi pinter ya wong kafir. Masalah kali Nabi Muhammad tentu keberatan, nak dianggap Isa mlebu nopo. Kalau orangnya, Jadi wong kafir ya kacau, kacau balung. Mulai dicek wong pinter-pinter ya tadi. Saya enak jadi kiai rano sing debat, sing nyangone agak, jadi enak. Dicek udah tinggi kiai keluar lorok tiga bantal bantah Wana jalanan tumurun nama kola semang tani ngucap atau komentar toko iblis Jabar. Oleh ngucap ini. Ubiza dan sembah toko uzairun uzair wal masihu lan isa al masih wal malaikat lan para malaikat. Mulane fahum mongkote kabeh itu ya pinari dalam neraka man. Alam muktadoma yang atasnya konsekuensi ini perkara takut sama kan bisa hukum Enak mat dengan neraka. Bareng isa bareng itu. Uzair jarimu yang disembah yang lebih nopo Neraka. Kan nabi pusing. Terus apa sing kemudian dawuh innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu Innal ladzina ta'tanu ngakeh sabaqat kamu dhisik lahum kedua ngakeh minna nanging kita. Ailma minna nanging kita alman silatul husna utawi utawi untuk pangkudan sing ake Wami setengah sing ngatangi Man mangke wong dikira sing sebut apa. Nah kalau sinau sawi ini dari mam Sawi sing nyarai jalalan. Oh dasar wong kafir cangkem elek. Wong karuan Dewi pangeran kan innakum wa ma ta'buduna. Ma niku cara bahasa Arab pakai kan gue itu aktif. Artinya mayu maksudnya pangeran yo ya mayu bangsa watu, bangsa paham gitu. Tapi dasar santai elek tetap di di katut no, katut Nabi Isa iya. ya, itu. Jadi cara bahasa kan jelas, ma niku itu Oke, berarti inakum tak temui sira kabeh wa malam itu Perkara ada waktu watu, ada maksud waktu, iya. Tapi dari wong kafir, ngelaporno siapa saja yang di nah, yang mau kita ngemelek lah itu apa yang ada ngemelek itu susah kalau aku nawas mana kalau tapi tangga melek kadang lebih penting nanti ada apa ini kalau nanti di dunia itu senengnya rata jadi kalau nanti cerita orang ngaji di murid mereka kalau nanti cerita ada seorang di sekitar mati untuk kau ke sekolah ibu pasti hasil dia itu hebat dia sejarah dia itu sing tulang orang sekolah. Suatu saat bujuknya mati, itu kamu limo. Tanya sama saya. Gus, kus elek enak di bujuku. Mati, sing teko masjid. Ini lo tak warai cara Islam yang bener gitu ya. Nanti itu kamu ada, yang gue aja juga nggak ada ya. Nanti itu kamu limo, jadi bujum ya akeh. Mau ngel-ngel lo, Mau dia akeh, tenang bujum. Mau ngel-ngel lo, Limo. Ngel-ngel wong akeh, ya pasti ape akeh. Wong aku enak mati, wajah bujuku. Wah, nggak mati, gue seram ya. Sesuai mati, Ukuran biru. Malu panjang cita-cita terbesar saya itu gak ngelo. Orang bayar saya zaman teko udah diutang kan mobil yang waktu malah rok pulau pusing. Mobil cilian, yang sing semangat tuh biasanya tinggal duit. Sing duit rapati kamu. Ya teteh santri itu Semangat pengajian tinggal duit mobil, jadi mobil dingin dingin. Akhirnya semangat sing ora. Jadi bang kita kami model nonton satu rata teko. Rumah. Karena suatu pulau yang yang semuanya sampai ini. Pulau yang yakin, aku yakin. Jadi itu cara berpikir. Jadi kita ini kadang mau pemikiran. Jadi Rasulullah yang menghentikan itu penuh optimis. Jadi misalnya keurep kata nabi, anggap aja nanti urip, dia datang di dikulit khairin. Anggap aja potensi menakun kebaik. Kue nak mati, ya rohatan di tulisannya Akhir dari segala kebutuhan. Ya? Jadi kan sampai mati itu senang. Ya Allah, berakhirlah semua potensi keburukan saya, kejahatan. Sehingga dengan saya mau mati ini, Gusti, semua kejahatan saya, baik yang akan datang pun tidak akan terjadi. Alhamdulillah. Jadi nak mati, kalau toko-toko, ngurung tobat terus mati ini. Siapa yang menjamin anda anak rasi ke mati terjadi wong sholat? Roh ini kan tidak ada yang jamin. Sanggup aja nak mati itu roh atandi yang Akhir dari segala Nah, kalau bolak balik matur mesti. Dia kiai ini dua sir, ibu bajingan atau mati. Dia saya dia saya, saya dia saya. Karena malah tanggal itu jangan. Itu galanya bajingan, ini ada sebut itu saya. Saya bisa bisa iso. Ternyata raja ini saya bisa itu orang. Di kafe ilmu itu dua sir, Pak ya? Ya ada ya mati, jadi sudah itu. Iya. Oh, dirinya ngotot berbalik. Lalu KPG ya, ini misalkan misteri. Taruhan bajingan pegawai ini malah bohong kok. Hai, gue, saya. Umatnya keberatan. Tapi untungkan dia ini teman saya, saya. Itu setelah dikonfirmasi, Pak Kiai ini ya. Pak Kiai itu saya itu orang jadi. Ini saya. saya. Makanya saya sekarang ada dari segala kebu. Ini nah, itu Rasulullah. Itu sifat ketulasan Nabi. Kalau kita mati, termasuk doa yang diajarkan, Is'alil haya sarjiya di di kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syahri. Ini harus oke. Jadi sampai misalnya nanti, kalau yang ngerti itu, kalau misalnya tadi sing ngaji ake, tanya ngaji mahati wong ake dari khairuna tanpa hukum, sebenarnya super nanti ngaji beneran jika ada sabar, marah modal mang elan, saya akan menyesal, namun tidak Oh, kalau sumpah ya pangeran raba kalau misalnya jadi kiai jatuh mulia rumah misal itu malah enak. Tahu kamu ulang atau apa sendiri dan cina nikmati pangeran kayak ini memang ulama memang gitu. Makanya Rasulullah aja ada bani amrin mukmin. Inna amrohu kulahu khairun. Sungguh orang mukmin itu menakjubkan. Semua urusannya dia pasti baik. In asobat na'mah syakaro. Fakana baran lalu. Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Fakana baran lalu. Wa in asobat dorok. Sobara ya fakana baran kalau dia dapat musibah, dia sabar ya itu ya baik. Nah, yang dari musibah karena untuk emak sombong, untuk musibah selesai, ya pasti mungkin. <laughs> Jadi tak warai. jadi misalnya teman-teman jadi dia ikut santri ada, tanggap baik, manfaati wong. Nah, nah santri sisi alhamdulillah, nah, aku keliru, sing korban kebodohan sumur <laughs> Jadi agak baik, kan ya ada jaminan. Kalau masalahnya agama jadi sampean kan tidak ada jaminan. Kan tidak ada jaminan kalau agama ini berjalan kalau dia kiainya kamu. Semakin sedikit kan semakin baik karena korbannya tidak banyak. Paham? Jadi sampai kan kan harus penuh khusnudon dari pengen. Jadi nak akeh, anda pakai anpa urum Nah, sisi alhamdulillah mesti korban, korban dari saya saya kepergian saya ini. Ya ini itu lah korban korbannya. Jadi dulu nyongkok orang alim kok yang tiang Memang itu acara Nabi, jadi disuruh melihat sesuatu itu sisi positifnya. Paham ya? Eh, wonten misalnya di kursi rapati ahli kok Ya kalau saya dunia ada unik unik itu antik. Cukup itu apa? Unik unik itu indah. Unik itu apa? Ada yang kecara guyonan tentang Eropa, kalau tenang guyonan. Jadi anak itu kakak mari cerdas. Suatu saat ibu-ibu Eropa ini mau menyumbangkan kemiskinan di Afrika, di Ethiopia. Karena orang Eropa itu rata-rata kan rambutnya lurus. Jadi kalau untuk kemiskinan itu harus ke Anaknya protes. Tuh, mau nyumbang kemana? Ke Afrika, kasihan mereka kelapa Mereka orang rakyat biasa ke salon. Jika nyala rambut Kalau kita rodeknya keriting itu berarti minta. Karena mereka itu royal lurus. Jadi nak butuh keriting itu dunia. Ma, kok kuat ke salon deh? <laughs> Rambutnya dono kok? Dari gumu, itu saya ngasih Orang perkara ini apa? Repot, yang ketemu orang suka. Wong kota yang sombong-sombong ya. Dan orang larang makan di sisi. Loh, papa, saya juga biasa makan sisi. Tapi perkara dia makan sisi itu diet. Nah, itu makan sisi, perkara melarang. Mana nah, orang marah makan sisi, tenang aja dari jatuh dia cepat ya. dia <laughs> setiap orang itu akan dipandu kayanya sendiri. Iya. Karena dia orang kaya, kalau ada makan sedikit dikira program iya. Padahal orang larat kan panjang. Orang orang yang kita. Jadi mau nggak teh kaya di sini Orang karu karu, mantunya orang karu karu. Kami ya terus bukannya dewi Allah yang buat yang komplit buat. uang tak kira yang sombong, karuan emas Mari kali wae adil kok ngobokno Isa mbek jeneng U. Tapi saya pengen dijawab wae Kata ora bener di piye. Lai fauna ratu musapa ngake hati saha hati saha ing suara gemuruhen roko sota. Tapi ing suara swarane roko walum utawi napa seneng wong ngake wae Isa ujar malaikat Ima yang berkor isyarat seneng senang sopuan semua sini kabel menanak izin berapa matang polisi ngalangi kabel. Layak dulu orang sana yang ngaco apa apa jalur Akbar, apa gempa yang gede, apa kekagetan yang gede. Bahwa itu teh Al-Fadhal Akbar, kayu marah itu yang perintah, apa si abdi kawula ilan narmaning rokok. Imam Syuti ya, rokok aneh. Pajal Akbar, umumnya kiai kan mana nih kiamat, nakotin ulan. Nah, mana nih? maknanya, sejarah pajal Akbar itu keputusan ke lo, rokok. Apa? Pajal Akbar, ayu marah fil abdi, ilan nar. Jadi sejarah nih musibah gede kue kerungu nak keputusan di luar no neraka ya apik tapi kalau setuju enak jelas jadi nopo misalnya jenggan zaman merangi kiamat di sini horor kan bareng wong akeh yang disawai sampean keterusan mungkin suaraku paham dia. ya tapi nak wes, malaikat umum no kamu ahli neraka jantung benar. dan al-fatihah akbar nopo ayu marofil abdi nah jadi kue kerungu keputusan nak keputusan apa bahwa yang al-Qadul Akbar wali marah dan perintah kepala bilakti selawan kawula ilang nari marin kok. Wata tala korumul malaik salam yang mengajar kepala malaikat malaikat. Tak tak diulung, dikasih yang mengajar kepala malaikat malaikat. Kita perlu menalikan mutune wong akeh nang kuburi sanging kubur. Ya kulo nang utak sapa malaikat lagu maring beruji swarga. Kalau saya di Cina ya mukum itu hari kamu, Allah di pada hari kuntum anak itu suasuna dan jadi ini surakabeh fikinya yang gandung. Yaumana tulis sama akatoyis jili lil kutu. Yaumana tuindam dinane lempes, mansubun diuskur atau diuskur, mukot darang kopla. Lempes tuh asama yang lainnya. kata isi jili, kaya dene aku lempes kertas. Lapat jili ismu malah jenis kita dari Imam Sinten, Imam Syuti, sohbat Imam Mahalus, sohbat ini adem. Ida moti, walamu telam seidatun, awis sijilu tamanan sijil asohifah lempitan. Malah bingung tuh, aku ngelempes langit koyok malaikat lempet kertas. Tapi nak kiai kiai umumnya ya aku lempet langit koyok kue lempet kertas. Ya tahun ini ini lo oh, imam kau nanti bantang mustahil buntut. Kalau kita di mana mas tebalan di mana si keratin di kutub jangan hal jamak. Tapi sebagian kiroah kato isi cililin kitab, nah karo kiroah kita kato isi cililin kutub jangan pelan terjadi sama. Kama baca nako oleh nabi pun awal awal yang kali tanda kejadian anak saya orang. Nungi dulu balanan itu dulu yang awal kalau tiba saya jadi tak usah usai kalau kamu mengkotek kamu tak alikun tak alat dino itu lana lagi dua minggu tiga mereka aisun balik lah awal mari jauh awal awal kolkin. lama tembak mas atas ya, Pakan belanja jadi alena yang ya, atas itu pun jiwa enam kot dalam kot lewa ma akitun limbat muni kot yang masalah aku. Tauhid kemarin kandungannya jumlah sesuruhnya Inna tak ada yang itu Allah itu kenal kita kupa ingin apa nekasi nak keperwaan Allah yang jadi yang sedurungnya. Walaupun kata malam teman-teman dari sopan itu kan bisa kuring dan jujur, di mana kita? Eh kata Fatih, eh tutup bawa, itu si birokro kita bawa, najalati kan no. Mimpi si zikri tak usai utawa eng lah masuk di mana umil kita. Karena nih umil kita, kita pindah Allah di antawa, anak ardo, tak ini bumi. Ardo jana, lima mahalil akhir, ardo jana, yari itu kemarin saya ardo jana, sopo ibadi birokro kawalan sunah solifun, ibadiyah solifun amun iku umum iku di solis ya anggur kue sholat sebenarnya harus sembuh suar, suar. mon titik Inna fi hadza yang dalam iki inna fi hadzal Qur'an satana yang dalam iki Qur'an nabala kan sini nyukupi kifatan sini nyukupi fidukul yang dalam swarga. Quran itu cukup mandu kue dari enam di swarga, tapi oleh ya kaum ini ketika kau abdi dina kan sering kafe. Orang kok ngaji tok atau apa? Lakoni. Amin kan sering lakoni kafe di kelawan pun. Wama arhamna ka ila rahmatan lil alamin. Nan orang itu ingsun ka ing sira Muhammad yang Muhammad ila rahmatan kecuali dadi rahmat li rahmati rahmat lil alaminya ya salam alam kabeh. Ini tidak bisa manusia dari sini dan sin jika sebab siroh Muhammad. Kalau naik ada ayat ini, gue dengan ngonten dua kiai ini kisah nyata. Dua kiai tidak tuh. Yang satu itu tipikal kiai PD, kiai PD campur DS. PD itu si kombinasi ini berapa? Dia rumongso. Tidak itu mulu-mulu. Ini kalau ini yang jenis yang dulu. Ulama itu satu ambiya. Jadi kita dihormati. Ulama warisnya. Padahal anaknya nabi rahmatalil alamin. Wa ma'atalaka ila rahmatal. Saat ini gue tenang nabi, wong karena kiai. Jadi saat ini kita rahmatal alamin jadi kiai di ulama. Soal ngomong tak jadi jadi. Alhamdulillah itu kawan tenang mau itu kata kedua. Oleh kiai yang tak pikir relatif lurus, relatif bener dia itu pecinta Rasulullah sejati. Jadi gak terima anak Rasulullah itu ini, Jadi apa? Jadi dia ini cerita. Kanjeng Nabi ini rahmatan lil alamin. Kok Nabi mesti benar nak kita kiai ra mesti kadang gawe musibah. Kok kiai kadang gak ya benar, jadi orang mesti rahmatan. Nah, kita mesti jujur, kita orang mesti apa? Nah, kalau kalau kan itu termasuk lama ketiga, kira kalau tidak, itu juga nanti tidak tuh. Dan ini jadi juri bener sih bener sih nomor jujur jadi tidak bisa ya memang kita kita ini waras satu lantai ya tapi ya tidak semuanya ya. karena kita kita kan ya sering bikin masalah juga Siaran yang boleh tadi ya kok boleh tapi dia gede ya akan nah, nyatanya masyarakat ziarah oh, nah tidak dia ya, ya tapi dia institusi seratus persen ya akan nyatanya sebagian ya boleh tadi tem ya semangat ya uni-uni. Tapi yang jelas kita ini harus fair, tidak semuanya visinya baik. Meskipun ya fair, tidak semua visinya bu. Saya ini ahli Quran. Ini pentingnya ngapal Quran. Memang Quran kan ngajari kita begitu. Wa akharuna tarofu fi dunubihim kholatu amalan sholihah wa akharuna saya ah, Jadi api-api wong sing ngakoni itaroku didunubi. Nah salah itu nggak? Ya. Lah wong kita iki sing piye dawuh Allah qala tu amalan sholihau wa akhara sayyi'a. Ah, mesti nyampur aduk antarane amal apik ambil amal Lama nasir yang pun ngoten ini. Maka ono ziarah ya uang lali tenan di sejarah wali. uang masyarakat kedua kedua. Nah, tapi siapa kiai ini kon ikhlas ora teman. Mungkin tahlil ping songo ya kesel tenang. Awalnya nah, songo tahlilan kabeh. Kudu buanter. Mung di rumah rawangan, ah. Ono ono sing ilang umum no. Tapi lagi ini boleh bapak tua. Rombongan segera kembali. Nah, misalnya orang tiga itu sakit. Ya, Jadi itu ya, ya. ya, sama sampean kudu ngakoni mawon. Qola amalan sholihah wa aqara kok jadi kalau taruh rumah di jujur mau. Nia aja ngotot nih pun. Ini biasa mawon. Kalau nanti mau pengiran kan dimulai di dalam tuh nasi. Saya ini ngani ya awak pulau gusti. Jadi nggak usah sama tunggu. Gusti saya ini bener harus diganjar. Gak ada jaminan kita bener. Kita harus jujur untuk fair kita harus di dunubihim. Kalau amalan solihah wa orang. Nah, iya. Sama ndak bisa mengkiaskan kayak Rasulullah yang mesti Allah Lah, Rasulullah itu memang keberadaannya rahmat betul. Saat tidak lambai jadi rahmat. Bahkan Nabi salah pun itu jadi rahmat. Makanya Rasulullah Nabi dawuh, "Ma kuntu ansa walakin unas tali asunna. sunnah populer." Aku rata lali, tapi diparingi lali di pengiran, bin dadi sunnah. Oh, Nabi biasa bantah-bantahan besok apa? Kadang dites barang besok apa? Apa sih yang diletak girang-girang, kesana ini diletak. Jadi Nabi nanti sholat asar, tapi riwayatin diurus, bahwa narasi asar. Yang setelah subuh. Diurus asar antara riwayat sholat walau rokaat mulai. Soalnya tuh beling-beling sih gue seneng, wah ini nasar manis. Berarti mulai itu sholat asar murong Karena ini terkini, ternyata sholat asar terkini hanya dua Ya harus apa sih dia? Sahabat ya oke. Lalu apa yang di peradaban kata Abu Bakar Umar itu takoh ya rawani Tapi baru kayak sahabat nakal, baru kayak sahabat tak enak itu ya. Pas Nabi Mun kondur sudah mau dekat pintu mau masuk dalam itu. Ya Rasulullah, aku siroti sholat amnasita ya Ini sholat model kosar, memang sekarang asar dua rakaat. Atau memang kau lupa ya? Jadi ya, sahabat tentang tentang kosor mau, <laughs> karena berarti nasab. Nabi kembali, kembali terus tanya sama sahabat-sahabat. Ahad pun makola itu yaden. Kalau nggak apa-apa itu nabi dalam ahad pun makola itu yaden. Apa betul yang dikatakan utul yaden? Lan karena tangan lorong tuh ngocak ngacung musuh, ya senang ini musuh. Karena itu yaden itu kan musuh. Mulai saya ini kalau terus musuh juga ya penting. Mereka menang mesti ada korupsi ini. Nah, ada seminar. Iku ngomong pinter iku menang. Tapi kalau orang takut kritis seneng deh. Mergo dene ape takok ora wani. Dadi wong menang ya ana nakal, Pak. Jadi citrane menang tapi nyolong ilmu. Jadi ini rawani tak? Jadi menang ya nelek. Terus Nabi tanya, apa betul yang dikatakan Zuliyah? Kata Rasul, kata sahabat-sahabat, iya ya Rasulullah. Ya Nabi itu lucunya terus langsung sholat, nabi dua rakaat. Ya sudah, wes omong-omongan, sebentar-bentar. ya mulai sekarang. Malah nih sapi itu juga menafsir hadis. Kata orang sapi omongan itu batal sholat. Sing paham, orang purut. Atau tak kuno sing. Ya akhirnya ini. kecuali nak lali. Tapi kalau saat tapi sing santri, wah lali lah tetap batal. Kamu boleh colat kono boh ya, es macam macam Tapi itu banyak juga cerita. Misalnya perang sontak. Rasulullah itu kan dekat sekali sama Allah. Sehingga ketika mau diserang perang Ahzab. Ahzab itu dalam bahasa lain disebut perang apa kon? Hmm, perang parit. Kan itu Rasulullah itu jauh Ya wis nak wong kafir Mekah ambek Nasoro Najron, ambek ya kura Quraisy, ambek ya Yahudu Bani Nadir. Iku koalisi jenenge Ahzab. Ahzab jabu hit Hizbin. Eh, lah koalisi ya wis mati ya wis mati ya. Cintanya ini Medina. Jadi intinya Nabi itu tidak ketika dapat reaksi bahwa mau diserang pasukan koalisi, koalisi Ahzab Nabi ya. Tidak apa-apa mati ya. Memang beliau Nabi dekat sekali dengan Tuhan, dengan Allah. Salman Al Farisi itu sama senior, beliau lebih sepuh. ada tak kau cerdas. Ya Rasulullah mau tanya, apa? Itu wahyu kok dapat pribadi lu. <laughs> Rasulullah itu tanya ya Rasulullah tanya. Itu wahyu kok dapat. Ya lu nanti jangan kira orang sekarang itu cerdas-cerdas dan dulu sama juga tanya gitu. Arok yunturoka am wahyu. Itu apa pendapat pribadi apa? Wahyu. Ya Rasulullah itu jujur, tapi jujur, rasi di sini. Enggak, ini pendapat apa? <laughs> Pribadi. Berkata Salman kalau berdapat tiba Tiga gitu ya harus aturan perang itu. <laughs> kalau aturan perang sekiranya tidak mungkin, itu kita harus papak di luar batas kota. Sehingga kalau kita kalah, wanita-wanita dan anak-anak bisa melarikan diri yang suatu saat bisa meneruskan perjuangan Ya, tapi dahulu oh, umum, iya. Terus setelah di batas kota, kata Salman, kalau kita tidak imbang itu bikin kondak ini itu satu jugelangan pinggir kira jaran yang paling baik pun gak bisa mencukup. Di dulu sama ngukurnya jaran paling baik pun gak bisa Terus dibikinlah apa? Jadi sahabat yang bedik-bedik ya, orang bedik ya ya. Nabi takon. Ya Rasulullah tanya. Apa? Banyak apa? Mana kena bagi kiai kadang bakok. Ya ini umat manusiane atau umat ulama eh. Akhir umat ulama eh, ya akhiran. Umat manusiane ya rodo-rodo kedua. Nawani ya. Tapi dulu Rasulullah nanti korban jadi pertanyaan Salman Al Farisi. Ini pendapat pribadi. Ya. Lagi apa man? Kalau pendapat pribadi belum usul nawahi ya sudah. Jadi yang lucu ya, antik, jadi seneng loh. Jadi jangan kira bahwa dialeknya sahabat itu dialek yang stagnasi, yang macet, yang jumut kayak bayangan orang-orang orientalis. Kalau kita ini tablet buta, bodoh, macet, stagnasi, pokoknya sauni ini enggak. Zaman sahabat itu dinamis. Biasa mereka tanya jawab sama Rasulullah. Masa momennya dari mau Umar Abu Bakar dibantai bolak balik. <laughs> Zaman Abu Bakar Umar nih, zaman tak cerita nih. Pertama Abu Bakar jadi khalifah itu beliau tuh. Ini kotul itu walas tuh khairikum. Saya tuh apal teksnya. Ini kotul itu walas tuh khairikum. Saya ini diangkat jadi khalifah. Tapi bukan berarti saya yang terbaik. Terbaik. Jika saya benar maka dukunglah, jika saya salah maka ingatkan. Wong bedui-bedui yang rara ini Abu Bakar gak tenang. Ini langsung masuk. Laki menata bisa. Iya saya luruskan pakai pedang soal. <laughs> Malah dari gua orang bedui-bedui ini gak belum zakat perkara ini sebelumnya orang Abu Bakar gak tenang. Gak tenang dari laki menata bisa. Kau nak lurus nopo langsung tak paten yuk. Nah era Sayyidina Umar wali, anggis paling terkenal di masalah hajariyah yang mian. Yo rusuh. Jadi kok ono masalah-masalah sing no anak kandung dulur kandung gantuk malah sing awladil om. Akhirnya terus jadi geger. Ya Umar, atau bapakku jadi waktu. aku akuna yakunu hajaran bulkan yang yammi. Sampai terkenal jadi masalah hajariyah, masalah yang yammi. Real biasa, sahabat bantah-bantah. Ya tapi sahabat di sini insaf. Kalau kalah justru dikakon ini. Badannya Pak Lifar. Yang Umar tahu ngangkat gantung gara-gara pisau rondo. Jadi aku sama nak warai nih jadi wali, wali mesti wali nasional ora swasta. Yang prosedur. Dulu itu sahabat itu kalau ngamal itu ya ada yang diperlihatkan orang alania, mesti juga ada yang sir, sir, alania. Itu pasti dua-duanya dilakukan. Abu Bakar itu punya amal permanen. Itu ada seorang jadah miskin yang kalau malam itu dikirimi ganti. Pokoknya tiap kebutuhannya dikit diantarkan sendiri, tidak pakai prosedur negara, nggak pakai pengawal. Ya sudah, Si Jada itu yang ngerti kalau itu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak pernah nyuruh pengawal. Lah Umar juga mau niru, tapi nasi saya di Soloran. Dan Lala pas mau niru Abu Bakar itu ketemu Jada itu. Bagaimana komentar Anda tentang khalifah yang sekarang? Wah, khalifah saya ini seratus bener. Wong sombong, rennger, rennger, tenanan, tapi wajib. Masa ngomong dibagai ya Quran. Apa khalifah yang bisa Abu Bakar. Terus khalifah biasa. Ngangkat gantung dewi ini. Terus khalifah ini sombong. Kerennya dong. <laughs> Wah, itu maki-maki. Si Umar ini maki-maki. Ya, ya, Umar di sini macak. Ya, cara tani ini macak preman, macak biasa. Jadi buatan preman perapatan, buatan preman artinya free, bebas, manu, wong. Nanti kayak bebas. Betul-betul dari sini apa? Preman. Ya freeman itu tadi preman ya wong coba. Gitu. Lah itu kan jane diceramah bareng dimaki-maki ngoten. Gitu gitu nggih. Dongakno ki khalifah tidak niki dados tiyang sae. apa? orang itu, iso, medite kok. Ya akhirnya Umar terpaksa beliau pulang ngangkat gantung di trodi. Ya mau jaluk toh. Bu, oh, kalau nyuwun, khalifah sing saat ini dongakno. Kesannya dados tiang. Ah, ngger nglakoni ngene kaya Abu Bakar ya tak dongakno. Tapi nak orang ya orang. Ya, dia dia saya ngomong ini ki ini kemudian kelapaan ini bapak yang medit nak menawa niki mun Terus sampai bertahun-tahun gitu. Akhirnya si Rodo dikerti ku nak itu rumah. Tapi baik budruknya kono larang ngapuk. Betul apa? Ngapuk. Saya punya cerita banyak gitu di kitab Hayat soal. Malah yang paling lucu mana Rasulullah itu lebih seru mana. Abu Bakar saja nyanyi tidak bisa. Jadi di pasar Medina itu ada seorang Yahudi buta. Cincang cangkeme elek era kalau. Cangkeme oh, elek, elek, pol cangkeme pol elek. Lah Rasulullah itu asal Yahudi itu tidak harbi, tidak merangi itu baik. Itu Rasulullah punya amal sirri. Tiap pagi itu minta apa sama Aisyah. Itu diantarkan sendiri sama Rasulullah. Rasulullah itu kan tangannya spesial. Orang yang ketemu beliau itu pasti tahu bahwa tangan beliau itu kali silharin kayak nopo sutra. Jadi sentuhan tangan beliau kayak apa? Sutra saking halusnya. Memang Rasulullah memang spesial. Semua fisiknya didesain spesial sama Tuhan. Itu. Padahal dia ada iman. Bela picet yang disesali situ. Aku picet tuh gitu. Open roh. Aku sini uang kok ngaku nabi kita itu. kita cita terbesar. <laughs> Jadi kita cita terbesar dia itu nak roh itu mangkol perkara roh wong ngaku nopo. Iya. Kodene ratri. Mau nabi ini disaingi udah nopo. Ini yang mulai iman Nabi Musa, nah, nggak mungkin ada orang yang Abdullah bin Musa, lebih utama bang kita. Gitu. Musa. Bertahun-tahun tiap hari tiga nabi, biar ya, orang asing. Angker tiga ini mau. Ya, Tak kok iya saya, apa cita-cita anda di dunia? Aku mau kepengen kok, tapi misalnya uang tidak aku, nah. nah dari sendiri aku mau tahu. Muhammad. Oh, gitu. Iya, yang ditanya itu Nabi. Nah, karena Nabi itu orang baik, yang bicara bukan, yo kok aku nak roh, dudono ya. Nabi jawab, iya, iya. Bertahun-tahun. Nah, suatu saat ketika khalifah itu berhenti, ganti Nabi, Bahkan Rasulullah mau apa itu, ini dicerita itu bahwa sempat pesan. Ya Bapak Green, saya ini punya istiqomah ngasih dia lebih tentang kemelek itu. Tolong terus. Ya aku Bakar karena mungkin pas ya, jadi pemimpin apa itu sampai beberapa hari itu lupa. Kenapa? Lupa. Lupa. Ya dikasih. Dikasih, Si Yahudi ini muji-muji orang yang biasa ngasih. Wah, sekarang tak sering kelaparan. Karena orang yang baik hati, yang tangannya lembut kasih. Terus sekarang nggak pernah datang ke sini. Orang itu baik sekali. Wah, <laughs> oh, dipuji sudah langit. Musuh besarnya ini. <laughs> Suatu saat setelah seminggu atau dua minggu, aku bakar sejak takjil ya. Karena dulu mau jadi khalifah itu kan bentrok juga ya. Karena orang Ansar juga ingin, orang Muhajirin juga apa? Tidak ada polemik minna amir, wa minkum apa? Amir sampai panas ya. Setelah dua minggu itu Abu ke situ. Dikasih. Setelah dikasih Abu Bakar. Kamu pasti tidak orang yang dulu. Padahal Abu ya orang aku. Loh, kenapa kamu tahu ya saya karena tua? Dulu itu tangannya harus sekali. Saya tidak pernah menyentuh tangan dari itu. Iya. Dan saya kalau ngomong kasar ya tetap dia dengarkan. Dia itu siapa? Mau kan terus nuwani. Dia itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu langsung iman. Karena dia ternyata mau ngenteni kriteria ciri utama Nabi Nabi dan Nabi Pisau menengah. Itu lucu tuh kayak kriteria. Kayak kriteria kalau Nabi Pisau menengah. Dia semua ini sejadi-jadinya. Ternyata yang selama ini dia kenal. Jadi saya itu sudah curiga. Saya belum pernah menyentuh tangan seharus itu. Dan auranya beda. Itu mati kan, balik, yang saya ketakuan. Nopo bahas cita-citanya. Aku itu loh, jongkok punya semua. mau apa mau sing aku, nabi tak itu. <laughs> Itu cita-cita terbesarnya. Itu langsung. Saya beda jadi kiai di salah paham itu waktu nyisir pak. Biasa <laughs> mah, menang salah paham ya tenang. Wong itu urusan dewi. Biasanya wong gojono lagi ra di duit, lagi sun. Nah di duit lali. Nah di duit nopo? Lali. Sumpah ra wong iya entuk nikmat. Akhire dreng. Suke dhewe lali. Mane kombinasi kasut mbek uh, paketan. <laughs> Paham ya apa? Paket. Kul ngucapu sirah Muhammad inama yu kam sisi layak layu ya maring sunopa anama ilah hukum satan pengiran sirah kafe ilah hukum pengiran wakidun kan Eh mayu satu kisi uratin wahya ana ilah ya maring sunsi amri ilah ing dalam masalah pengiran opo ilah wahdanya dulu kecuali keesane Allah subhanahu wa ta'ala Bahal antum boyo ya sirah kafe muslimuna film Islam kafe Ini nak tengkene naku-naku juga contoh istifam bimaknal am amri Eh mungkol sunan itu kesini nurut siro kafe lima mari berkoro ikan sin wahdan aku ma ilah yaman ingsun mi wahdan yati ilah sangking yang pengiran. Wali sifam muta istifam di mana lambi kelan gumanan perintah. Fahal antum muslimun go yo ya, belum Islam siro kafe. Pain tawal lamu kami ngol yang dari kata lika kalau mau mungkol kafe kau tunggu dapat siro adan tuh kumang ke orang ingsun kumang siro kafe. Alam tuh kum tegese ngeke orang ingsun kumang siro kafe tul hati kelan perang. Alat sawain. Ingat aja pengumuman sing seimbang. Halun rafael maful mustamina tegese padha kabeh ilmi dalam ngerti masalah perang. tapi itu orang jeni ingsun di ilmi dunaku merakok sirokat beli tata ahadu supaya persiapan sirokat Niki hebatnya etika perang zaman Rasulullah. Nah, apa perang gak pengumuman supaya saling siap siap. Jadi orang nelikung dari belakang, orang nyerang patu ru. Jadi azan tukum alat sawah. Jadi lah astabis dubi dunakum ditataat. Jadi perang rian lucu. Misalnya senin itu perang nih gue nih. Badar, kayaknya jadiannya ini badar. Mau nape surat berhenti, jeda, gitu. jeda. Jadi bengi apa ya, jadi jadi yang besok perang mana? <laughs> Lalu lucu perang hari ini kan memang gitu. Saking kode etik nopo per. Ayatnya gini, mustawi nabi ilmi la tapi dugi dunakum di habsu supaya persiapan sirakase. Jadi nabi perang jadi. melalui perang rian itu janji tentang Badar, tentang beri, tentang beri Wai nasi dilan orang ngerti ingsun apa ribu nono to parak ampe isim to wadu aku ma perkara seladun nah, akan jin janji di siro kafe atau diancam siro kafe dan ada milik ngilikso awil kiamat itu kiamat al mustam minari tingkang paling atas atas. Wai nama ya amang sumber enggak besok kafe sopo opo opo. Inau tak tenang opo tala ya amber sopo opo aja hero omongan jelas minal kau yang ucapan. Bapak ini lan pegawaian mengkum sani siro kafe wa minum wilikum lasangin salian di siro kafe. Wa alam lan kerto sapa untuk ta'ala man perkara tak kumuna kang nyimpen sira kabeh antum sira kabeh wa wiru pengadaan sira kabeh nasiri sang rahasi. Wa ina trilan orang ting ten lagu gumna menawa utawi iki eman dite perkara ahlam tutum kang nyek weruh ingsun bumi sira kabeh diiklan mah ta wa lam lan lan ora den kinawuri apa waktu waktu wektune mah. Iku fitnatun dadi ujian ikhtibar iki ujian aku kabeh sira kabeh. Liya supaya mersani sapa Allah kaya fa'in kali kaya apa sun hukum te perilaku sira kabeh. Wa masal namu tenang-tenang sama tuan bagi tenang seneng ilasinin semoga maring batas waktu. Inki do ya jalikum tegesen tak ya eh, ajal siro kasih. Wa hadza utawi iki iku mukabulun bandingi dan amali maring sing pertama al mutarot jangan den kei ala taroji bila Allah. Wale salam orang-orang apa asane apa sing kedua iku mahalan dadi panggonan di tarosi kedua taroji. Tarosi ku angen-angen sing untuk mungkin. Kul posisi sira Muhammad wa fi qira'atin qala qulu sabana Muhammad rabbi kemana itu hukum. Kalau aturnya kayak keputusan panjangan ini antara ingsun wa baina mukadzibi ya atau wa baina mukadzibi lan antara sing korono ingsun bil hakik lan keputusan sing hak. Maknane bil adabis gede nyiksa lagu maring kufar awi nakri kono nulungi alaihi ngalahno ing atase kufar. Kalau di kumur dan sektor sopo kufar di Badri non perang Badar, wa Husin non perang Uhud, kalau Azab dan perang Azab, wa Hunain dan perang Hunan, wa Kondak dan Kondak, Wanusi Nusir tentu ini sopo Nabi, alaihi mengalahno ing atase kufar. Warahmatullahi wabarakatuh. kita ibu rahman dan sing rahman al musta'anu kang ternak dijalu itu lum alama yang ada di perkara tasifuna nakam nyifati sira rupa rupanya mingkis bikum sanging kedesaan sira ala wa ing atase ya Allah. Fikaulikum ing dalam pengucap sirokabe, kue kowe ngucap sudah walajah. Kue goroi Allah mergoy kue nganggep Allah duwe anak. Wa alaiya lan goroi ning ingsun fikaulikum dalam cangkem sira atau pengucapan sirokabe sahir. Aku buat aku tukang sihir wa alal Qur'an lan kowe goroi Qur'an fi qaulikum ing dalam pengucapan sira atau komentar sira kabeh syi'run utawa Qur'an napa syi'r wa